وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji dan membaca kitab Asratus Sa'ah Pembahasan kita masih dalam Asratus Sa'ati Sughra tanda-tanda kiamat kecil yaitu melanjutkan qabdul ilmi wa duhurul jahli dicabutnya ilmu dan munculnya atau tersebarnya kejahilan kita masuk halaman yang ke 114 qala al musannif hafidhahullahu taala penulis katakan qala al imamu muarrikhul islam ad-dahabi berkata yaitu Imam ahli sejarah Imam Ad-Dahabi ba'da dzikrihi lataifatan minal ulama setelah beliau menyebutkan itu sejumlah ulama ini perkataan yang bagus dari Imam Ad-Dahabi beliau mengatakan wa ma utu minal ilmi illa qalilan mereka para ulama tidaklah diberikan ilmu illa qalilan kecuali sedikit wa ammal yaum adapun pada masa sekarang yaitu pada zamannya Imam ad dahabi fama bakiya minal ulumil qalilati illal qalilu maka tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit tersebut illal qalil kecuali sedikit lagi fi unasin qalilin dan yang sedikit tersebut hanya ada pada unasin kolilin sedikit orang ma man ya'malu minhum dan sungguh sana sedikit orang yang mengamalkan ilmunya yaitu dari orang-orang yang berilmu tersebut fahasbunallahu wa ni'mal wakil maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka dari sini Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala belum menyebutkan bahwasanya ulama itu sudah sedikit dan dari yang sedikit tersebut ternyata sedikit yang mengamalkan ilmunya. Jadi sedikit yang mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu penulis beliau katakan wa idza kana hada fi asrid dahabi fama baluka bi zamanina. Apabila ini terjadi di masa Imam Ad-Dahabi, maka bagaimana lagi yang terjadi di zaman kita? Fa innahu kullama ba'uda zamanu min ahdin nubuwati qallal ilmu. Maka ini ada kaidah fa innama karena kullama ba'udaz zaman semakin masa itu jauh min ahdin nubuwah dari masa kenabian qallal ilmu wa kathural jahlu ilmu itu semakin sedikit dan kebodohan semakin banyak jadi semakin jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu itu semakin sedikit dan kejahilan semakin banyak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mencabut para ulama, mewafatkan para ulama. Maka itu dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahabata radhiyallahu anhum kanu a'lamu hadhil ummah. Atau kanu a'lamu hadhil ummah. Dan sesungguhnya para sahabat semoga Allah meridhai mereka. Mereka adalah a'lamu hadhil ummah umat yang paling berilmu, thumma tabi'ina, kemudian yang mengikuti mereka, thumma tabi'ihim, kemudian yang mengikuti mereka. Wahum khairul kurun, mereka adalah sebaik-baik generasi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi katakan khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada di generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka yaitu para tabi'in, ummalladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka yaitu adba'ut tabi'in. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau sebutkan dalam kitab Fadailus Sahabah, yaitu keutamaan para sahabat dalam bab fadlus sahabati thumma yalunahum. Keutamaan para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Maka dari sini terdapat faedah bahwasanya semakin jauh seseorang zamannya dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu yang ada pada zaman tersebut semakin sedikit dan semakin banyak kejahilan. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dia memiliki semangat yang kuat, semangat yang membara untuk menuntut ilmu untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat baginya. Sebagaimana yang Nabi isyaratkan, ihris alama yang fa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Bersemangatlah kamu untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas dan janganlah kamu lemah. Mencari ilmu, menuntut ilmu, terutama ilmu agama, tidak diragukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka hendaknya punya semangat. Demikian juga hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasinya para sahabat. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasinya para sahabat. Apabila mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, maka ini terdapat isyarat wajibnya bagi kita untuk meneladani mereka beragama sebagaimana agama mereka. Jadi beragama sebagaimana agama mereka. Maka kita mencontoh manusia yang terbaik itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian penulis katakan wala yazalul ilmu yankusu dan terus menerus ilmu itu berkurang wal jahlu yakthuru adapun kejahilan semakin bertambah hatta la ya'rifun nasu faraidul islami bahkan manusia tidak tahu kewajiban-kewajiban dalam Islam jadi kalau ilmu itu semakin berkurang semakin dicabut sedikit demi sedikit dan semakin tersebar kejahilan maka ada orang yang dia nggak tahu sama sekali faraidul Islam kewajiban-kewajiban Islam Faqad rawah Hudaifatu radhiyallahu anhu qala. Hudaifah meriwayatkan sebuah hadis beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut taubi. Jadi Islam itu akan hilang, Islam itu akan punah sebagaimana hilangnya wasyut taub, yaitu corak yang ada pada kain corak yang ada pada pakaian pakaian yang putih hatta la yudra masyamun sehingga dia tidak tahu apa itu puasa wala salatun apa itu salat wala nusukun apa itu menyembelih atau korban wala sodakotun tidak diketahui apa itu sedekah wa yusra ala kitabillahi fi lailatin maka dijalankan pada malam hari Al-Qur'an fala yabqa fil ardi minhu ayatun sehingga tidak tersisa di atas muka bumi satu ayat pun juga wa tabqa tawaifu minan nas yang tersisa adalah segolongan manusia yaitu asyaikhul kabir orang yang sudah tua wal ajuzu perempuan yang sudah tua yakuluna mereka mengatakan adrakna aba'ana ala hadhil kalimah kami mendapati nenek moyang kami dulu di atas kalimat ini yaitu yakulun mereka katakan la ilaha illallah fanahnu nakuluha jadi para bapak-bapak kami dulu mereka mengucapkan la ilaha illallah maka kami ikut mengucapkannya faqala lahu silah maka silah yaitu Abul Ala atau Abu Bakar yaitu Silah bin Zufar Al-Abasi Al-Kufi seorang tabi'in kabir, tabi'in senior maka beliau katakan ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah jadi Sila bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah ucapan la ilaha illallah mereka ini tuhni berguna, bermanfaat? Wahum la yadrun padahal mereka itu tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu kurban, apa itu sedekah. Fa'arada anhu Hudzaifatu, maka Hudzaifah berpaling darinya, yaitu berpaling dari sila, membuat muka dari sila. Tsumma raddadaha alaihi talatan. Kemudian sila yaitu sila bin Zufar al-Abasi al-Kufi beliau mengulangi pertanyaannya sebanyak tiga kali. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifatu. Setiap dia bertanya, Hudzaifah berpaling darinya. Umma akbala alaihi fi thalithati. Kemudian Hudzaifah yaitu menghadapkan dirinya kepada silah yaitu pada pertanyaan yang ketiga. Faqala dan Hudzaifah katakan ya silah tunjihim minan nari thalathan. Wahai silah bahwasanya kalimat la ilaha illallah bisa menyelamatkan mereka dari neraka salatan dan beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Nah, di sini eh, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan. Jadi dalam Kitabul Fitan. Para, para pemirsa Khizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang yang dia meninggalkan sholat takasulan karena malas dan dia tetap memiliki keyakinan bahwasanya sholat itu wajib ya dan dia seorang muslim maka dalam hal ini perbuatannya meninggalkan sholat takasulan tersebut tidaklah mengeluarkan dia e, dari Islam. Jadi tidaklah mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka di sini Hudzaifah beliau sebutkan bahwasanya di akhir zaman kelak meskipun orang itu nggak tahu apa itu sholat, apa itu kurban, apa itu puasa, sedekah. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, beliau katakan tuncihi minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Jadi akan menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Di antaranya yang berpendapat demikian Albani, rahimahullahu taala bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena karena malas tidak di, dikafirkan. Adapun menurut sebagian ulama di antara saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara total ya karena malas maka ini kurang tepat karena kondisi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kondisi yang memang e, tidak semestinya atau kondisi yang memang di sini sedikit sekali. Ini orang yang dia tahu. Dan di sini disebutkan asyikhul kabir yang tersisa orang-orang yang sudah tua wal ajus itu perempuan-perempuan yang sudah tua sehingga keadaannya adalah keadaan khusus bukan keadaan secara secara umum. Kemudian penulis katakan waqala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la yunza'annal Qur'an min baini adhurikum yusra alaihi lailan sungguh akan dicabut Al-Qur'an dari mimbaini adhurikum dari diri-diri kalian yusra alaihi lailan akan dijalankan pada malam hari fayadhabu min ajwa firrijal maka akan hilang dari dada-dada seseorang yang menghafalnya wala yabqa fil ardi minhu syai'un sehingga tidak tersisa di bumi yaitu satu pun dari Al-Qur'an ini satu pun dari Al-Quran. Kemudian qala Ibnu Taimiyah, ta Ibnu Taimiyah mengatakan yusra bihi fi akhir zaman minal masafi minal fi was sudur. Jadi Al-Qur'an itu yusra bihi akan dihilangkan fi akhir zaman di akhir zaman dari mushaf dan dari hafalan seseorang. Wala yabqa fi kalimatan. Tidak tersisa dalam dada-dada seseorang satu kalimat pun. Wala fil masafihi harfun. Bahkan tidak tersisa dari musaf musaf satu huruf pun dari Al-Quran. Jadi satu huruf pun dari Al-Quran. Berarti apabila Al-Quran sudah demikian, itu dihilangkan dari hafalan manusia, bahkan dihapus dari mushaf, ini menunjukkan dicabutnya ilmu menunjukkan dicabutnya ilmu dan ini tanda dekatnya hari kiamat wa a'ammu min hada alla yudhkar ta'ala fil ard dan lebih umum dibandingkan hal itu tidak lagi disebut nama Allah di atas muka bumi kama fil hadithi an Anas radhiyallahu anhu sebagaimana hadis Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ard hingga tidak dikatakan di bumi yaitu Allahu Allah, yaitu zikir Allahu Allah. Seorang tidak mengatakan Allahu Allah. Kemudian apa makna hadis ini? Bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai nggak ada orang lagi yang mengucapkan Allah Allah. Qala Ibnu Katsirin fi makna hadal hadithi kaulani. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang makna hadis ini kaulan ada dua pendapat. Ahaduhuma yang pertama anna maknahu anna ahadan la yungkiru mungkaron. Maknanya tidak ada seorang pun juga yang mengingkari kemungkaran. Wala yajjaru ahadan idza ra'ahu qad ta'ata Dan tidak ada seorang pun yang melarang yaitu apabila dia melihat kemungkaran dia larang orang lain untuk melakukan kemungkaran tersebut. Jadi nggak ada lagi orang yang melarang orang melakukan kemungkaran. Wa an dzalika biqauli dan ini diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya hatta la yuqalu Allahu Allah hingga tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Jadi kama taqaddama fi hadithi Abdullah ibni Umar sebagaimana telah berlalu dalam hadis Abdullah bin Umar fayabqa fiha ajaja. Jadi yang tinggal di bumi ketika itu ajaja. Ya, yaitu orang yang nggak tahu apa-apa tentang agama. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaron. Itu mereka tidak tahu mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Maka makna tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah di atas muka bumi dan ini menunjukkan dekatnya hari kiamat kata Imam Nukathir maknanya yang pertama adalah anna ahadan la yungkiru mungkaron. Tidak ada seorang pun juga yang mengingkari kemungkaran. Kemudian wal qaulu pendapat yang kedua hatta la yudkarallahu fil ard hingga tidak disebut nama Allah di atas muka bumi wala yu'rafa ismuhu fiha dan tidak diketahui namanya. Maka di sini maknanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zikir la ilaha illallah. Wadalika inda fasadiz zaman dan itu terjadi ketika masa itu sudah rusak atau orang itu sudah rusak yang ada pada masa tersebut. Wadamari nau'il insan dan hancurnya yaitu jenis manusia. Wa kathratil kufri wal fusuki wal isyan. Banyak terjadi kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi di sini pendapat yang kedua tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang benar, zikir itu tidak boleh dengan yaitu kalimat mufrad Allah Allah tidak boleh demikian. Tapi harus dengan jumlah mufidah. Jadi harus dengan jumlah mufidah. Misalkan subhanallah, alhamdulillah atau la ilaha illallah. Jadi makna yang disebutkan dalam hadis ini yaitu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah bukan berarti bolehnya seorang dia berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu di hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, la taqumus saah hatta la yuqala fil ard la ilaha illallah. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat hingga di atas muka bumi tidak ada lagi orang yang dia berzikir atau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu tidak tepat yaitu sebagian orang yang dia berzikir kepada Allah hanya mengucapkan Allahu Allah Allah. Kemudian dia ucapkan hu hu hu dan seterusnya. Dia katakan bahasanya sudah tahu maksudnya kalau saya ucapkan huwa huwa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita katakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Maka seorang tidak boleh dia berkreasi dalam masalah ini, maka dia itu mengikuti apa yang memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya berzikir dengan lafadz mufrad yaitu kalimat tunggal Allah Allah atau huwa huwa maka ini pendalilan yang tidak tepat berdasarkan keterangan Al-Imam Nukafi rahimahullahu taala makna yang kedua yaitu hatta la yudkarallahu fil ard hingga tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah di atas muka bumi dan dijelaskan dalam redaksi yang lain hadis Imam Ahmad yaitu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah sehingga maknanya adalah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah di atas muka bumi. Dan ini benar karena tidak akan bertemu dengan hari kiamat kecuali sirarun nas. yaitu manusia-manusia yang jelek. Jadi manusia-manusia yang yang jelek. Maka sudah selesai yaitu tanda hari kiamat yang ke-13 yang disebutkan oleh penulis Hafidhullah taala qabdul ilmi wa duhurul jahli yaitu dicabutnya ilmu dan munculnya kejahilan. Kita lanjutkan tanda yang ke-14. Kathratus surati wa awanud dulmati. Jadi qala al-muallif hafidhullah beliau katakan banyaknya surat yaitu polisi wa awanud dulmah dan para penguasa yang dolim maka munculnya banyak aparat keamanan dan para penguasa yang dolim termasuk di antara tanda-tanda yaitu hari kiamat yaitu asratu saati suhra Rawa al-Imam Ahmadu an Abi Umamah radhiyallahu anhu Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Umama semoga Allah meridhoinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakunu fi hadhil ummati fi akhir zamani rijalun itu akan ada pada umat ini suatu masa yaitu fi akhir zaman di akhir zaman rijalun orang-orang au qala yahruju rijalun min hadhil ummati fi akhir zamani atau dikatakan akan keluar yaitu orang-orang dari umat ini di akhir zaman ma'ahum siyatun yang dia membawa yaitu dalam hal ini siat yaitu membawa cambuk ka'annaha adnabul baqari seolah-olah cambuk mereka itu adnabul baqar ekor-ekor sapi yagduna fi suh fi sakhatillah ya, wa yarukhuna fi ghadabihi maka dia pergi di pagi hari fi sakhatillah berada dalam kemurkaan Allah wa yarukhuna fi ghadabi demikian juga mereka pulang di sore hari atau pergi di sore hari berada dalam kemurkaannya maka orang ini melakukan kedoliman baik di pagi hari ataupun sore hari kemudian wa fi riwayat at-tabrani fil kabir dan dalam riwayat at-tabrani yaitu disebutkan sayakunu fi akhir zaman akan ada di akhir zaman surtotun, yaitu surtoh polisi atau aparat keamanan yagduna fi ghadabillah yang mereka pergi di pagi hari dalam keadaan mendapatkan kemurkaan Allah wa yaruhuna fi sakhatillah demikian juga pergi di sore hari dalam keadaan mendapatkan murka Allah fa iyyaka an takuna min bitanatihim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa iyyak hati-hati kamu an takuna min bitanatihim menjadi orang-orang dekat mereka jadi menjadi orang-orang dekat mereka hadisnya sahih dalam sahihul jami disebutkan oleh al-imam al-haythami rawahu Ahmad wa Tabrani fil Awsat wal Kabir Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam yaitu Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir. Kemudian wa qad al-wa'idu bin nari lihadan lihada sinfi minan nas dan terdapat ancaman neraka bagi jenis manusia seperti ini alladzina yatasallatuna alal muslimin yaitu mereka-mereka yang suka yatasallatun menindas kaum muslimin wa yu'adzibunahum bighairi haqqin menyiksa mereka tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maka terdapat ancaman siksa neraka bagi jenis manusia yang demikian yaitu aparat keamanan atau para penguasa yang mereka yatasallatuna alal muslimin. Mereka menindas kaum muslimin wa yu'adzibunahum bi ghairi haqqin atau menyiksa mereka bi ghairi haqqin tanpa dibenarkan oleh syariat. Rawa al imamu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang dia termasuk penduduk neraka. Lam arahuma. Kata Nabi, aku belum pernah melihat semisal dua golongan ini. Yang pertama kata Nabi, kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Suatu kaum yang mereka membawa cambuk yang besar ke bil bakor. Seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihannas. Mereka menyiksa, memukul manusia dengan cambuk tersebut. Jadi mereka menyiksa dan memukul manusia dengan cambuk tersebut. Dan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Itu para wanita yang berpakaian namun dia telanjang. Maka di dalam hadis ini penulis yaitu menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dia atau jenis manusia yang suka menindas kaum muslimin, menyiksa mereka tanpa dibenarkan oleh syariat, maka mereka termasuk min ahlin nar, diancam dengan neraka. Di antaranya adalah kaumun ma'ahum siyatun suatu kaum yang mereka membawa cambuk yang besar bil bakor cambuknya tersebut seperti ekor-ekor sapi yatribuna biha annasa dia pukul manusia dengan cambuk tersebut jadi dia melakukan kedoliman dia pukul rakyat jelata yang tidak melakukan kesalahan dengan hal tersebut maka ini termasuk di antara yaitu tanda hari hari kiamat Kemudian, qala An-Nawawi rahimahullahu An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa hadzal hadithu. Hadis ini min mu'jizatin nubuwati, termasuk mukjizat kenabian. Faqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qad waqa'a, telah terjadi. Fa'amma ashabus siyati. Adapun orang-orang yang memegang cambuk. Fahum gilmanu wali surta. Mereka adalah anak buah dari kepala-kepala aparat keamanan atau polisi. Jadi gilmanu wali surta. Jadi mereka adalah anak buah dari eh, kepala-kepala uh, polisi. Dan ini telah terjadi. Sebagian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Intalat bika muddatun wahai Abu Hurairah apabila umurmu panjang, ausakta antara kauman, hampir-hampir engkau akan melihat suatu kaum yagduna fi sakhatillah, mereka pergi di pagi hari yaitu berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarukhuna fi la'natihi. Mereka juga pergi di sore hari berada dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Fi aidihim mithlu adnabil baqar. Di tangan-tangan mereka ada cambuk seperti ekor-ekor sapi. Jadi mereka menyiksa rakyat kecil, mereka menyiksa kaum muslimin bi ghairi haqqin dan ini berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakunu alaikum umara hum sarrun minal majusi akan datang akan ada di tengah-tengah kalian umara yaitu para penguasa hum sarrun minal majus yang mereka itu lebih buruk dibandingkan orang-orang majusi dan realita yang ada demikian jadi ada para penguasa yang mereka yaitu sarun minal majus lebih buruk dibandingkan orang-orang majusi maka di antara tanda hari kiamat yaitu asratus saati sughra tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala dalam kitab asratus saat adalah kasratus surat banyaknya polisi banyaknya aparat keamanan wa wa dulma dan adanya para penguasa-penguasa yang dolim. Baik kita lanjutkan intisarus zina. Yang berikutnya adalah tersebarnya zina, meluasnya zina. Wa minal alamatil lati dhaharat fusuwuz zina wa kafratuhu bainan nas. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang muncul, yang nampak adalah fusuwuz zina. Tersebarnya zina. Wa kafratuhu bainan nas. Banyak terjadi kasus perzinaan di tengah-tengah manusia. Faqad ahbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika min asratis sa'ah dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya fenomena tersebut min asroti sa'ah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tabata fi sahihain sebagaimana dalam sahihain an Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas semoga Allah meridhinya. qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min asrati sa'ati. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat. Fadakara minha, maka Nabi menyebutkan darinya, wayad harus zina. Tersebarnya zina. Jadi meluasnya zina termasuk di antara asratus sa'ah. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari beliau masukkan dalam kitabul ilmi bab raf'ul ilmi wa duhurul jahli. Dicabutnya ilmu dan munculnya kejahilan. Maka ini juga menunjukkan apabila ilmu sudah dicabut, yang nampak yang tersebar adalah kejahilan, maka kemaksiatan akan semakin menyebar. Dan di antara kemaksiatan yang menyebar karena dicabutnya ilmu dan munculnya kejahilan adalah yaitu perzinaan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sayati alan nasi sanawatun khadda'at akan datang di tengah-tengah manusia sanawatun khadda'atun tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada karol hadis wafihi kemudian beliau menyebutkan hadis dan di dalamnya ada watasi fiha al-fakhisatu. Tersebar luas fiha yaitu pada tahun-tahun tersebut al-fakhisah yaitu perbuatan keji yang dimaksudkan adalah perbuatan zina. Hadis ini sahihul isnad yaitu sanatnya sahih. Yaitu dalam Mustadrak Al-Hakim. Maka tersebarnya perbuatan fahisah, tersebarnya perbuatan zina, maka ini termasuk min asrati sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wa a'dhamu min dalika dan lebih parah dibandingkan hal itu sekedar tersebarnya zina adalah istihlalu zina. Menghalalkan perbuatan zina. Fakat thabata fi sahihi an Abi Malik al-Ash'ari annahu sami an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Itu telah terdapat dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari dari Abu Malik al-Ash'ari beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastakhilluna al-khirra wal harira." Sungguh akan datang, akan ada di tengah-tengah umat ini. Yang dimaksud umat di sini yang lebih tepat adalah ummatu ijabah, yaitu di tengah-tengah kaum muslimin. Akwamun yaitu suatu kaum yastakhillun al khira yang mereka menghalalkan kemaluan, artinya menghalalkan zina, zina wal hariro dan menghalalkan kain sutra bagi laki-laki. Dan ini terjadi maka ini termasuk akdom, yaitu perkara yang lebih parah, lebih besar dibandingkan sekedar seorang dia melakukan perbuatan zina. Dan istihlal, istihlal ini ada istihlal al-i'tiqadi, ada al-istihlal al-fi'li. Seorang dia menghalalkan karena perbuatannya atau karena keyakinannya. Dan karena ini umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia yastakhilluna al-qirra wal harira ini maknanya adalah al-istihlal al-fi'li, yaitu perbuatan zina. Mereka melakukan perbuatan zina. Wa fi akhir zamani ba'da dahabil mu'minina yabqa sirarun nas. Dan di akhir zaman setelah perginya kaum orang-orang yang beriman, maka yang tersisa siapa? Sirarun nas, orang-orang yang buruk Yataharojuna taharujal khumri. Mereka yataharojun. Makna yataharojun asalnya dari al-harj, maknanya al-kafroh fisai wal ittisa. Yaitu perkara yang banyak dan tersebar luas. Wal muradu bihuna yang dimaksud di sini adalah al-jima wa kafrotun nikah. Yaitu tersebar luas yaitu seorang dia cima yaitu melakukan hubungan badan dan banyaknya tersebar perzinahan. Wal makna maknanya apa? An yujami ar-rijalun nisa'a bihadratin nas. Yaitu laki-laki mendatangi wanita yaitu di hadapan banyak orang. Kama yaf'alul hamir sebagaimana dilakukan khimar. Maka akan muncul di akhir zaman orang melakukan perbuatan zina terang-terangan taharujal khumri yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh khimar keledai kama jaa fi hadithi an-nawas radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis nawas itu wa sirarun nas dan yang tersisa manusia-manusia yang buruk yataharajuna fiha taharujal khumur jadi mereka melakukan perbuatan zina secara terang-terangan sebagaimana khimar fa'alaihim taku mesaatu. Maka di tengah-tengah mereka inilah hari kiamat akan terjadi. Di hari kiamat akan terjadi ketika seorang gak malu-malu lagi melakukan perbuatan zina. Bahkan dipertontonkan di hadapan manusia. Maka ini terjadi hari kiamat di tengah-tengah mereka. Kemudian wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah Nabi katakan, "Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La tafni hadhihi ummatu hatta yakumar rajulu ilal mar'ati." Tidak akan binasa umat ini. Yaitu tidak akan binasa umat ini. Maknanya adalah ummatud dakwah. Hatta yakumar rajulu ilal mar'ati hingga seorang laki-laki berdiri menemui seorang wanita fayaftarisuha fitori. Kemudian laki-laki ini menyetubui wanita tersebut fitorik di jalan. Ada yaftarisu menjadikannya sebagai virus, itu sebagai eh, dalam hal ini seolah-olah dia sebagai tempat tidur. Maka ada laki-laki mendatangi wanita fayaftarisuha fittori. La, wanita tersebut dia zinai di jalan fayakunu khiyaruhum yauma idin man yakulu maka orang terbaik di tengah-tengah mereka pada hari tersebut adalah orang yang mengatakan lau waroitaha waroahadal haiti seandainya yaitu engkau melakukan perbuatan tersebut ya, yaitu di belakang tembok ini atau di belakang pagar ini jadi jauh yaitu melakukan perbuatan tersebut jangan terang-terangan. Itu orang yang terbaik di masa itu. Itu dia tidak melarang akan tapi hanya mengatakan demikian. Dan tadi sudah disebutkan bahasa terjadinya hari kiamat itu pada sirarun nas, yaitu manusia-manusia yang yang buruk. Kemudian qala al-Qurtubi berkata al kurtubi. Yang dimaksud kurtubi di sini adalah yaitu Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Umar al Ansori al-Qurtubi. Termasuk fukaha al-Malikiyah. Dia termasuk di jalur hadis dan dia Syekhul Qurtubi al-Mufassir. Dia gurunya Imam Qurtubi ahli tafsir yaitu Abu Abdullah. Jadi sini Abu Abbas. Kalau Imam Qurtubi yang dia ahli tafsir itu namanya Abu Abdullah. Dan dia Sahibul Mufim yaitu yang memiliki kitab Al-Mufim. Ala hadithi Anas As-Sabiq dia katakan terkait hadis ana sebelumnya fi hadal hadithi alamun min a'lamin nubuwati kata Al-Qurtubi yaitu Abul Abbas gurunya Imam Qurtubi yang memiliki yaitu kitab tafsir atau kitab At-Tadkirah dia katakan hadis ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah salah satu tanda-tanda kenabian Id akhbaro an umurin sataqau. Karena Nabi mengabarkan satu perkara yang akan terjadi. Fawaqa'a. Dan perkara tersebut benar-benar terjadi. khususan fi hadhil azman. Lebih khusus lagi di zaman ini. Yaitu pada masa atau zaman Abul Abbas Al-Qurtubi. Gurunya Imam Qurtubi. Maka kita lihat bagaimana perkataan penulis Wa idza kana hadha fi zamanil kurtubi. Apabila ini terjadi di zamannya Al-Qurtubi, yaitu zamannya Abu Abbas Al-Qurtubi, Syekhul Qurtubi, yaitu gurunya Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah. Fahuwa fi zamanina hada aktaru duhuran. Maka di zaman kita sekarang Akbaru duhuran lebih banyak fenomenanya. Lebih banyak kejadiannya, lebih nampak lagi. Li'idomi ghalabatil jahli. Karena besarnya atau begitu tersebarnya kebodohan. Begitu dominannya kebodohan. Wantisaril fasadi bainan nas. Dan tersebar luasnya kerusakan di tengah-tengah manusia. Maka zina terang-terangan ini kata al, yaitu Al-Qurtubi Abdul Abbas Al-Qurtubi sudah terjadi di zaman beliau. Apalagi di zaman sekarang. Jadi apalagi di zaman sekarang. Maka intisaruz zina tersebarnya perbuatan zina termasuk di antara asratus saati suhra yaitu tanda-tanda hari kiamat kecil dan ini terjadi kenapa liidomi ghalabatil jahli karena begitu dominannya kebodohan. Para ulama di, sudah meninggal yang tersebar kebodohan. Demikian juga intisarul fasad. Yaitu tersebarnya kerusakan di tengah-tengah manusia sehingga ini terjadi. Jadi wallah alam bisawab. Demikian yang kita bahas, kita baca dalam kajian kita malam hari ini terkait beberapa yaitu asratus saat sughra, tanda-tanda kiamat kecil